صلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على السيد الكامل بالفضائل الذي خصصته في الآزال بصاحب جميع صفات الكمالية المنفرد في خلقه وحلوقه بأشرف الخصوصية النبي الأمي أعظم المؤجزة الحبيب العالي القدر العديم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثل أحلى قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلاته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adi sidkin inda malikin muqtadir dil jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mukhalafatul hawadithi mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal وغني عمن سواه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد النبي ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد حضرة المحترم المكرمون para sesepuh, para pini sepuh, para alim ulama, para habaib khususipun pun, ingkang boten sakit kula sebatake salah satu galing para yai maupun para habaib khususipun kangge anak kula Al Habib Abdul Qadir Al Maula Khileh sak keluarga dan ku ingkang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan bapak-bapak dari Muswida Bapak Bupati Bapak Dandim Bapak Kapolres atau yang mewakilinya juga Bapak Kasdim yang saya banggakan dan yang saya hormati Bapak-Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, khususnya Sukaraja ini, serta jajaran dan staf-stafnya, Bapak-Bapak dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, seperangkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah nembe mawon kita sami-sami mirengaken riwayatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ning aja nganti mung sekadar ngerti belajar kenal sebab orang mengerti itu banyak tapi kenal itu sulit kalau orang ngerti Jakarta begitu naik kereta hanya ngerti Jakarta begitu turun di Gambir dia tanya Jakartanya mana karena ngertinya Jakarta tidak kenal Jakarta kalau kenal Jakarta mesti kenal wilayahnya. Ya. kita jangan sampai sebagian ke ngerti-ngerti saja kepada baginda Nabi, tapi juga kenal kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Jangankan lagi kepada baginda Nabi, ke bawahnya pun kita harus mengerti dan ya, kepada para sahabatnya kepada keluarga anak cucu baginda Nabi sampai kepada hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewarisnya yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ulama warathatil anbiya dan ini estafet terus ke bawah terus ke bawah terus ke bawah sampai kita mengerti tidak cukup dari itu saja mengerti cikal bakal siapa sesepuh Sukaraja siapa sesepuh Banyumas siapa sesepuh Purwokerto yang ikut andil besar dalam mensiarkan Islam dan ikut andil besar dalam memperjuangkan bangsa ini kemerdekaan merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan para beliau bukan kecil andilnya sangat besar kalau kita-kita ini mulai kepaten obor maka pertanyaannya apa sih sebabnya akhir-akhir ini kok kita jadi umat kok mudah dibenturkan? Itu pertanyaan. Dari sebab apa? Melenturnya kepercayaan. Melenturnya nasionalisme yang isinya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan anak, anak suku bangsa ini lita'arofu untuk saling mengenal, tapi bukan saling mengenal karena faktor takwanya saja. Tapi hak-hak yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala anak bangsa ini seperti negara Cina, Belanda, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Uzbekistan sampai Bukhari, sampai Ukraina, Soviet, tarik Turki dan lain sebagainya ke bawah Timur Tengah sampai ke Afrika sampai Yunani dan sebagainya kenal namanya bangsa Yunani kenal Mesir ini bangsa Surya, ini mana Iran, Persi, ini mana kenal semuanya, paling tidak sedikitnya. Lita'arafu untuk saling mengenal, bukan melihat segi kulitnya putih, kulitnya kayak bule, rambutnya pirang oh ini turunan ini tidak bukan itu lita'arafu sebenarnya lita'arafu mengenal apa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada anak suku bangsa untuk saling menghormati bukan untuk saling intervensi itu kalau mengerti semuanya hal ini, negara ini aman dunia itu rana wong perang karena apa? saling menjunjung tinggi haknya bangsa ini haknya umat ini karena apa? mengenal wajah Al-Nil gobail li didasari dengan apa ta'arafu inna akramakum indallahi atkokum ta'arafunya ada standarnya bukan tidak ada standarnya dan jangan dijadikan dalih panmantu. mantu apa ngelamar karo anak wong ora ora diterima terus dalil inna akramakum indallahi atqakum la ilaha illallah kayong murah temen iya kan kan begitu kayak anaknya wong suki tak lamar ora oleh mending jaba mentang-mentang inna akramakum indallahi atqakum lah Allah ilallah Muhammad Rasulullah nyong pantakon sealim-alime wong sepinter-pintere wong semene nyong pantakon inna akromakum indallahi atkokum man akrama minkum nyong pantakon semene sing paling takwa kisah sapa ngacung sing mangsa rupangsa mulia ki ayo ngacung lah Senajan begini wis tangi tahajud kayak ngapa-ngapal Quran satu malam sekali tidak berani mengatakan anak akrom anak atqoh. Karena apa? Ada sumbernya akrom dan sumbernya atqoh. Man huwa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahwa ainul Akrom sumbernya kemuliaan yang dijadikan oleh Allah sumbernya ketakwaan karena apa tempatnya Hudan hudanil takin tempatnya di mana Quran diturunkan dalikal kitabul la raiba fi hudan di mana di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi siapa orang yang paling akrab? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling akrab? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbal ahabba Saidina ala Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbu halqi ala Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa ingin akrab, barang siapa ingin atqa, bonceng karo Kanjeng Nabi engko dadine akrab karo atqa. Amin. Aja dalil. Ya, yang ditakoni solu kamar itu muni usoli cango nyong kau menangi orang menangi kanjeng nabi beli jemboten Ayo terus sembahyang sing persis kayak kanjeng nabi nyong bin buruk kepriwe kon menangi beora. niku solu kamar itu muni usoli kan kaki sahabat lakulah kan gindil soha sahabat buktine dewek-dewek ana sing sholat kayak Imam Hanafi orang nggo sedagap Imam Maliki orang nggo sedagap Imam Syafi'i nganggo sedagap sallu kama itu muni soli lah kesing pada dedewek nah, mana angel Asyiral muslimin rahimakumullah saking mriki kula ngomong niku. Terus kita mengenali ta'arufu kelebihan-kelebihan apa yang diberi oleh Allah kepada suku bangsa untuk saling mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Kekurangan bangsa kita ini, kelebihan bangsa lain ini dalam kekurangan bangsa lain ini kelebihan kita ini ayo balter untuk saling mengisi saling mengayomi dengan dasarnya inna akromakum indallahi atqakum kalau sudah begitu tidak akan mengenal kayak kulit hitam itu kulit merah kulit ini rasa sama akhirnya karena apa standarnya inna akromakum indallahi at kogum luar biasa Allah Ta'ala sudah menggariskan bahasa nasionalisme yang lebih dalam nah sejauh mana kita merasa mencintai dan merasa memiliki Nah itu. Kalau kita mengawal dengan selalu mengawal dengan penuh sempurna pandangan cintanya, ya tidak akan melihat cacat aibnya apa yang ada yang kita cintai tapi kalau kita mencintainya kurang selalu akan memandang dengan segala kekurangan contohnya wong demen sing temenanan kue ngisori irung dipai minyak wangi hatta bujone mambu iler ini tetep wangi sebab ngisori irung ana minyak bojone tesan adus make upan kempling luar biasa lanangi sorry irung anak tayayame ya mambune ya tayayam ya. Nah, bagaimana kita melihat umat ini? Bagaimana kita melihat bangsa ini? Kalau kita selalu memandangnya dengan kotoran di bawah hidung, langkah sing bener kabeh orapik. Sing bener siapa? muni nyong dewek sing bener-bener nunggu sore ngisore taine eh, apa sore irungi sampean ana tayayame kalau ngaku bener primen lah nih satu contoh satu hal tidak mungkin nah Masyirul muslimin rahimakumullah. Coba kalau kita melihat dengan kacamata yang sempurna, wajar adanya kekurangan sebab selain Allah adalah makhluk selain Allah adalah hawadith tempatnya kekurangan tapi kalau kita melihat dengan sempurna karena dasar cinta kita lihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala contohnya wong mangan wong mangan supa tiba padahal tempatnya kita ya sisai kita ambil satu butir nasi satu butir nasi kita ambil begitu kita ambil cari mangan guru-guru kulan niku nek dahar niku pakaiannya rapi nggih ora nyong pakaiannya rapi hormat sekali ketika kita tanya ya syekhi ajarilah kami cara makan adabnya orang makan apa jawab guru kita Habib kita pakai pakaian yang baik begini pakaian yang begini ini bukan karena menghormati nasi atau menghormati air minum air minum adalah makhluk nasi adalah makhluk kalau mau mencari kesyirikan tidak usah ke kuburan jauh-jauh makan saja bisa syirik minum saja bisa syirik coba mempunyai iktikot yang mengenyangkan kita itu nasib yang memberi kenyang kita nasib kalau tidak makan mati itu syirik jangan dikira minuman itu memberi sehat minuman itu tidak ada istilah kata sebab dipastikan itu syirik syirik kadoan kuburan diunyel-unyel nyelba kuburan orang ditekani tak orang tekal ini satu contoh pakaian begini pun bisa mengundang syirik coba kini yang tekam rene orang hukum ya putih kayak kia putih-putih kayak kia serban hijau orang terkenal lebih blutwi nyong ora dihormati sebab lah ngomong nitik karo nyong lamun orang nganggo putih-putih alias yang memberikan kehormatan kita karena putih-putih bersorban hijau kalau mempunyai iktikot yang memberikan kehormatan pada diri saya adalah pakaian syirik jadi mau cari kesirikan kau jaga duren doa toh benar kita anak kita sakit ketika kita bawa ke dokter pulang anak itu sembuh dari mana kamu Alhamdulillah kalau tidak saya ajak ke dokter itu anak saya mati itu la ilaha illallah sepele kelihatannya mengapa hal yang demikian tidak pernah disentuh karena ini pelajaran setiap hari kita mengalami yang tidak pernah jarang kita sentuh mungkin jarak kubur satu minggu sekali setengah bulan sekali belum setiap hari jarak kubur makan setiap hari pakaian setiap hari kita perlu perjuangan memerlukan pelajaran tauhid supaya kita tidak syirik oh, kelihatannya sepele Pak Primen itu pendidikan saya punya guru siapa Syekhina Ustadina Murabbi Ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja sesepuh tarekat Naqsyabandiyah yang awal anak Naksabandiyah di Sukaraja asalnya dari Gedung Baru. Alhamdulillah sekarang sudah diteruskan oleh Den Ngabduh Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat untuk membimbing membimbing orang-orang tarekat tersebut. Yang di gedung Paruk diterusin oleh Ki Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dulu kalau makan rajin betul. Kalau jatuh satu diambil, dihormati betul. Apa sih paling satu nasi? Subhanallah apa kata guru saya Habib satu butir nasi ini bisa kesombongan kita keluar dari mana Habib kok bisa eh, dari mana Yai kok bisa sombong iya karena satu butir nasi gara-gara jatuh kok diambil kan baru panen sombong kan padahal nggak tahu kalau habis panen kebakaran wassalam ini satu contoh satu butir nasi enteng ketinggalan Alhamdulillah diambil ditaruhkan dimakan dengan campur yang bersih yang kotor betul madarat baru pisahkan mungkin ini rezekinya ayam Lalu guru saya berkata, Habib, ini satu nasi, ini satu butir ini yang andil luar biasa. Banyak sekali. Dari mulai yang mencangkul, dari mulai meluku, garu, tebar, tandur, matun, sampai panen, sampai menjadi beras, ini yang andil bukan satu tangan minal andilun akehun kata sangat luar bebas harap Arab tinggi sing adilku banyak sekali Niku saya jadi beras, mangke menjadi nasi juga yang andil banyak. Ya manusianya, ya apinya, ya sumbune, ya kompore, ya macam-macam sampai periuk sampai airnya ikut bersatu memperjuangkan bagaimana ini nasi matang manfaat bisa dimakan. Hebat luar biasa perjuangannya periuk, perjuangannya air, perjuangannya api dan lain sebagainya satu komponen kesatuan yang luar biasa sepakat bagaimana caranya nasi ini harus matang tidak berebut cari kendile untung ananyong tidak ada yang berkata begitu nah, sebab kalau berkata begitu akan dijawab kata si air eh langkah anak anak kon langkah nyong kosong ya hmm. untung-untung tidak kompak rukun luar biasa Sampai yang makan di rumah makan pun ikut rukun. Luar biasa lagi, Pak. ya kelambinnya apa? Hijau, ya abang, ya kuning. Kompak rukun bareng, bareng di rumah makan. Pak, apa Pak? Gitu. Sate yang lima. Sampai ayam kalau sayur asam, siji maning garang asam, siji rawon, ngombe es teh, kopi luar biasa kompak makan bersama padahal beda baju abangnya juireng artinya partene dewek-dewek bisa kompak rukun asik malahan dong waktu serabung bayaran rebutan bayari lah gue karo restoran ben mangan kayak gue kalah bisa membuat kompak luar biasa enteng Masyirul muslimina rahimakumullah. Inilah satu contoh. Dari akibat satu butir nasi sampai kita mendapat barokah apa? Cara makannya gimana? Allahumma barik lana fima rozaktana waqina sing matun sing macul sing tandur sing tebar sing maneni sing liwetaken ulih kabeh ning jerone Allahumma barik ma rozak ora sing mangan tok sing oleh ganjar ya minal komplitin semuanya mendapat loh luar biasa contoh-contoh yang luar biasa Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tarik lagi ke atas. Baru satu nasi saja begitu perjuangannya. Luar biasa. Bagaimana agama ini, Pak? Bagaimana bangsa ini? Apa cukup Kiai Siji memperjuangkan agama? Tidak. Dari mulai Sayyidi Syekh Jamaluddin Hussein Ini orang-orang yang luar biasa. Pengawal-pengawal sumber aswaja aswaja yang mengambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan orang-orang yang ke bawah kalau Kanjeng Nabi keduren. Kisingi sore baik pengawal-pengawal aswa aswaja. Al Imam Sayyidi Syekh Jamaluddin Hussein mempunyai anak dua belas. semua waliyun min illah Yang pertama beliau adalah Al-Imam Barokat Zainal Abidin bin Jamaluddin Husain putranya di antara putra Barokat Zainal Abidin Maulana Abdul Ghafur Sayyidi Abdullah Sunan Gresik wa Sayyidi Malik Ibrahim Sayyidi Abdullah Sunan Gresik mempunyai anak yang luar biasa siapa beliau panjenenganipun Sunan Nur Rahmat Nur Rahmat Sunan Sendang Luhur ibu beliau satu-satunya putri Maulana Ibrahim Bonang ini kelompok barokat Zainal Abidin Al-Imam Ahmad lainnya lagi kakak adiknya Al-Malik Ibrahim satu pun tidak ada yang tidak menjadi ulama luar biasa semuanya terus adiknya pertengahan namanya Muhammad al Muhammad al Kabir dan Ahmad Hisamuddin yang melari ke Jawa Barat dalam dakwahnya di Cinangka daerah pada pada Larang di daerah Banten makamnya di sana yang lain lagi Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak Al-Imam Ahmad Rahmatillah Maulana Ishaq Alil Murtado Kajeng Sunan Bedilan Kajeng Sunan Bedilan makamnya di Gresik punya anak Kanjeng Usman Haji makamnya di Mondoliko terkenal Sunan Mondoliko dekat dengan Jepara ini biar tahu selanjutnya putra Imam Ali Al-Murtadha Sunan Bedilan banyak tapi yang kita kenal adalah Usman Haji dan yang adiknya Ali Murtado adalah Maulana Ishak beliau ayah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri dan yang lebih tua lagi Al-Imam Ahmad Rahmatillah beliau ayah Malik Sayyid Maulana Ibrahim Bonang ayah Sayyid Hasim Derajat Ayah Syed Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan Si Ja'far Sadiq Sahib Kudus Kanjeng Zainal Abidin Sunan Qadhi Sayyidi Abdul Jalil adalah Sunan Bagus Jeporo dan Maulana Ahmad bin Ahmad Hisamuddin terkenal Kanjeng Sunan Lamongannya dan Al Imam Ali bin Jamaluddin Husain adalah kakek Maulana Syarif Jatullah ayahnya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam ayah Syarif Hidayatullah namanya Abdullah mempunyai anak Syed Babullah Sunan Ternate dan Maulana Syarif Hidayatullah saya kalau melihat para beliau-beliau belum Al-Maghrobi Al-Maghrobi yang lain pernah ditanya Beb apa keistimewaannya ziarah wali sembilan keistimewaannya itu bisa mencetak malu lu kok aneh Beb kok bisa mencetak malu ya kalau ngerti baik malu bukan sekadar malu apa diantaranya kok bisa malu Beb bukan karomahnya bukan barokahnya lah aku tak keduren gue keduren temen isin baik ceritane wali sanga isin dibawa untuk kehidupan kita sehari-hari ya yeah. rasa dur-dur al haya haya di sini bukan saya maksud ahli tasawuf lain ku terlalu tinggi kalau saya bawa ahli tasawuf di mana letak hayaknya wong awam kabeh melek insya Allah bu abot kayak ngapa kayak kayaknya bisa mikir bisa niru orang hitung setetes contoh Ningku berani Syed Ahmad rahmatillah Sunan Ampel dipager kata seniki non stop tiang ziarah setiap hari non stop puluhan bis truk apalagi kalau Jumat lagi aja takon sing ziarah begitu masuk Salamullah ya sadah binar rahman ya ghasyakum ibadullah jiknakum qasatnakum talabnakum Isyarah ziarah salam ziarah duduk rombongan berapa bis fatihah wa yasin sana tahlil sana salawat sana membaca tasbih saya kagum ya Allah wong ning jeruk kubur masih bisa ngejak wong tahlilan nauhidna marang Allah subhanahu wa ta'ala orang di dalam kubur masih bisa ngajak orang bertasbih membaca sholawat, membaca Quran, tidak ada yang ziarah ke Wali Sembilan, joget-joget lalu di situ minum-minum, makan-makan seenaknya. Tidak ada. Kita ingin mengumpulkan habis maghrib sebagai orang yang dituakan saudara-saudara kita anak-anak saudara-saudara kita entah adik perempuan entah dari anak adik lelaki ayo kumpul ponakan-ponakan tiap Jumat sekali atau dua Jumat sekali tahlilan malam-malam habis maghrib diajak kirim fatihah sama siapa? Sama eyang-eyangnya kirim fatihah kepada paman-pamannya, pak d pak d-nya yang sudah tidak ada sulit untuk bisa mengadakan Lalu pagi hari kita ajak ke kuburannya, kenalkan ini loh Mbah Putri, ini loh Mbah Kakung, ini loh Pak Demu, ini loh Pak Lekmu yang telah meninggalkan anak sekian, anak sekian, kamu biar tahu bahwa si A, si B itu sudah tidak ada bapaknya. Tolong kamu dekatin dia, kamu dekati dia karena kemampuannya kamu yang sedikit ada kemampuannya coba ditepungkan kenalkan Coba. Lalu kita tiap malam Jumat atau dua Jumat sekali tahlilan tidak cukup hanya kita kiai-kiai sepuh yang ada di Sukaraja saja atau di Purwokerto saja. Tidak, coba kita kenalkan. Biar apa? Tidak kepaten obor. Supaya apa? Bangsa kita, umat kita tidak merasa bahwa merdeka Indonesia ini merdekanya bukan hadiah. Tapi penuh perjuangan berdarah, penuh pengorbanan, keluarga, tenaga, terbahkan jiwanya pun dikorbankan demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tinggal mengenyam kemerdekaan itu saja, tinggal ngisinya saja semrawut. eker-ekeran terus makanya saya ngomong saya itu sebetulnya kalau melihat merah putih itu malu Ya Allah, ya Rabb. Keke orang adek dewek. Keke penuh perjuangan. Di dalam merah putih itu penuh harga diri bangsa. Di dalamnya ada harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Walaupun tidak tertulis. Wong Islam sing ikut andil ahli sunnah wal jamaah. Yang ikut andil bukan sedikit. Lah ini. Tapi karena kita itu banyaknya kepatan obor. Orang tua-tua kita sudah jarang menceritakan ila hadrati Kanjeng Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, Tengku Umar, Cek Ditiro, Ibu Kartini, Cut Muti, Acut Nyadin, Mbah Kiai Abdus Somad, Mbah Kiai Hasan Molani itu tokoh-tokoh pejuang semuanya, muridnya Mbah Abdus Somad Jombor, Kiai Hasan Molani termasuk yang dibuang ke Manado zaman Diponegoro. Mbah Kiai Abdus Somad asli dari Banten beliau anaknya Kiai Ageng Seketi ayahnya adalah dari Sekedi bumi Jawa tapi ibunya Duriah Banten itu gurunya Ki Hasan Maulani Lengkong Kuningan terkenal sampai ada kitab salawatnya cuma kita kan tidak tahu kan jarang yang mengerti itu satu contoh termasuk kesepuan-kesepuan di Sukaraja bukan sedikit yang masih turunan Jombor minal ulama iwas salihin dan lain sebagainya cuma jarang yang menerangkan jadi akhirnya kepaten obor boro-boro nasabnya sendiri tidak hilang kalau sudah terjadi hilang fatihahnya fatihahnya kita khawatir bila hadrati mbah buh al-fatihah ilah hadrati timbah Kiai fulan apal, ilah hadrati timbah Kiai fulan apal, ilah hadrati timbah Kiai Kiai Kiai apal, ilah hadrati Pak D mulai apal, paman mulai apal, mulai eh, yang pertama apal, mulai buyut buyut apal mulai buyut mulai canggah sudah mulai wa ilah hadrati wa ilah hadrati uh, eh, uh, eh, wa ilah hadrati mbah mbah eyang mbah mbah eyang mbah buh al-fatihah suwen ini yang terjadi karena apa? Kurang perhatian. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nikilah pentingnya. Kita kenalkan anak-anak kita. Tapi sekarang gimana? Wong deleng potrete dewek ning omah mbek sarang-arang lah Diponegoro wala Kiai Mojo wala Sentot Prawiro Dirjo wala Ibu Kartini wala Bapak Jenderal Sudirman yang kemarin saja apalagi negoro terlalu lama coba boro-boro nombah Hasim As'ari la ilaha illallah ini melentur akhirnya kalau sudah melentur sifat masa bodoh yang akan berlaku karena apa? Pudar merasa memilikinya kepada republik ini, kepada bangsa ini. Nah, dengan itulah kita kita bangkitkan coba Wali Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membuat pasar ekonomi kerakyatan, lingkupnya rame dari pedagang-pedagang yang kecil-kecil rame ampel ampel gading ampel suci ampel dento tuku kitabnya sampai tuku pakaian-pakaian busana muslim dan lain sebagainya di situ penuh hatta di situ yang ingkar majaratul kubur ingkar manakib ikut jual kitab manakibnya loh itu itu termasuk karomah luar biasa di kanjeng sunan ampel nah mestinya kita tanya Luwong sudah mati, beliau itu wafat 500 tahun, kok sampai sekarang masih bisa memberi makan yang hidup? Kita ini bisa apa? Coba di situ tidak ada sunan ampel, mana mungkin ramai? Sebab lo ini. Belum ke Maulana Syarif Hidayatullah. Separuh non muslim, separuh muslim. Yang non muslim dari ke, kepercayaan keyakinan sampai apa, lilinnya menyannya kecil besar sesuai dengan kepercayaannya masing-masing hebat ngerti ziarah kepada Maulana Syarif Jatullah kalau itu kan masalah diterima dan oh itu urusan bukan urusan kita tapi yang saya hargai beliau beliau ngerti ziarah itu yang hebat itu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah itu hebatnya. Lah di komplek kita yang muslim rombongan-perombongan lain-lain lagi. Tidak sama. Kebetulan yang dipimpin waktu hari hanya Jumat Kliwon dipimpin oleh Mbah Kiai Abdullah Qasim. Ya, tahlilnya sama, tapi nanti malam sudah lain lagi yang rombongan-rombongan. Yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pakai lagu yang macam-macam la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ill. sing siji sak kelompok sak bis sing sak bis malih rombongan saking Jawa Timur lagune beda malih iluk ilaha illallah la ilaha illallah yang belakang lebih ngebut illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sing buri maning sejen maning illallah la la illallah la ilaha illallah la la illallah sing buri wis Allah Allah Allah Allah sembuh Wetan malah ya latif ya latif ya latif ya latif lanjutnya nyegati betap tip tapi kesuwen kompak rukun tidak ada yang saling intervensi sing tahlile la ilaha illallah la ilaha illallah yang sebelahnya illallah la ilaha illallah eh tahlilnya aja tepat, antep kita ada nyung sesek biasa be kayak nyong kok aja kayak gue ya yeah. La ilaha illallah La ilaha illallah Lah ini kita sampean dan kura tak kurang mantep Kurang seret ngati Mangga mawon sampean oh. no Miku. Kula mantep nggih kados niki kibong loro sing padu sing kelompok lain ningali. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Rupanya kepancing juga. Kemaning mabut cari sembunyi ilallah la ilaha illallah lama orang kajak kita ya orang uli hakeh orang ngebut orang uli hakeh tapi tidak ada sama sekali yang rame gontok-gontokan sama kompak rukun itu baru yang kecil-kecilan bagaimana kalau kita tawaf seluruh dunia kulit macem macem kulitnya ada yang bule, ada yang putih ngeplak, ada yang begini, ada tidak ada yang ribut. Yang madhabnya Syafi'i, Hambali, semua toaf enak, sing kejawel enak. Eh kon ora weruh nyoki Ya, disenggol batal loh ya kowe. Kon ora weruh jare sing wong kulit ireng sing Afrika, kon Syafi'i pan beli nyong weruh kon kena kol, kenang apa kenal kon be ora. Tidak ada, kok enak semuanya. Tawaf ya enak. Tidak ada. Bu, iya ini jadikan tauladan contoh untuk kita semuanya bahwa beliau-beliau dalam kuburnya pun masih bisa menjadi tokoh pemersatu umat, menjadi tokoh pemersatu bangsa. Mestinya kita malu. Mestinya. Tinggal mengisi saja sebagai tanda bukti situs sejarahnya kita jaga hingga situs ini tidak hilang nah, sama di dalam tentang masalah tentang ahli sunnah wal jamaah kita kembali dari semenjak Rasulullah SAW para sahabatnya dinas di dalam Al-Quran keistimewaannya para sahabat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu wa 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sahabat Rasul. Coba dari ahli baitnya Nabi innama yuridullah liyudhiba ankum urusan ahlil bait wa yutahhirukum tathira ulamanya pada waktu itu tabi'in dinas juga diangkat oleh sebab Al-Quran ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun innama Yahshallah min ibadihil ulama beliau-beliau inilah yang mengawal Al-Quran beliau-beliau inilah yang mengawal sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi akidah bagaimana mencerna di dalam isinya Al-Quran mempunyai konteks bukan dogma nah ini cara kula gampangan mit kelapa beruh kelopo singkat arani kelapa dari janurnya manfaat dulu ke manfaat komplit baru satu kelapa saya unduh banyu kelapa ini manfaat degane manfaat sampai air kelapanya bu buat apa sayur asin bisa tepesnya untuk senian bisa untuk keset bisa belum batok kelapanya dan luar ini ilmu luar biasa tapi kalau tidak bisa, ya taunya kelapa min kelapa ilal kelapa. Nah, makanya niku mempelajari kelapa mawon mempunyai konteks apa maning Al-Qur'an. Loh, inilah sampai muncul bagaimana madhabul fikhiyah dipegang oleh orang empat madhabul Hadith Imam Bukhari sendiri madhab fikihnya masih ittiba Imam syafi'i Imam Muslim Imam Syafi'i coba Tur Imam Bukhari sendiri mengakui masih bermad bermadhab. Beliau termasuk pengawal-pengawal Al-Quran supaya Quran tidak diterjemahkan hanya menurut pendapat akalnya sendiri. Sampai dibawa oleh siapa? Tokoh-tokoh ulama yang mencar ke India, ke Hadramut, sampai ke Mesir, sampai ke Afrika, sampai Al-Maghribi, sampai pula masuk ke daerah India, Pakistan, sampai masuk pula ke Indonesia. Itulah diantaranya dikawal. Untuk apa? Menyelamatkan firqotun najiyah maka dari itu dengan adanya peringatan maulud tadi ayo kita jaga akidah kita satu jaga akidah kita jangan sampai akidah kita itu meleset akidah kita itu meleot kalah karufulus. ini kalau sudah ini bermain eh, yang tadinya hubul ulama hubul aulia ingkar dadak karena al-fulus yuhyin nufus nah, ini perlu dijaga ini mental kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah inilah saya mengingat satu dasar orang kalau mencintai kepada Rasulullah mencintai para ulamanya ini dasar pokok Sebab Allah Ta'ala berfirman Kul in kuntum Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah Sahabat bertanya Ya Rasulullah sejauh mana kita dikategorikan orang bercinta Orang yang mencintai di, se, se, kategorikan seorang mukmin ya Rasulullah maka mata aku na mukminan sadikan ya Rasulullah sejauh mana kita dikatakan seorang mukmin yang benar-benar Dijawab oleh Rasulullah selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya selagi mencintai utusannya. Di tengah-tengah ini ada satu hadisnya Rasulullah untuk memperingatkan kepada kita juga untuk memperkuat kepada kita tentang mahabbah. Yang pertama, mahabbah diperkuat. Yang kedua, makna yang kedua suruh hati-hati apa diantaranya? Wal yatawafatun nasfil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini sengaja kemana-mana saya ulang. Ulang karena ini nanti akan bukti nantinya kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa imannya semakin kuat tapi kalau kecintaannya sama Rasulullah melentur jangan tanya imannya pun semakin melentur nah kalau imannya semakin luar biasa mahabbahnya sama Rasulullah sebelum semakin tinggi, makin besar imannya pun sama. Nah, kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti cinta ahlil baitnya, sahabatnya, keluarganya sampai kepada umat ah, kita sendiri saling mencintai atau tidak akan melihat aibnya kekurangan antar kita sendiri. Karena apa? Cinta kita lebih besar tapi kalau kita cintanya melentur ya wassalam itu diantaranya nah tapi hadis ini juga memperingatkan untuk kita kadar bobot seseorang di dalam berbangsa, bertanah air tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau kecintaannya kepada bangsanya besar, cinta pada tanah airnya luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bangsanya luar biasa. Tapi kalau melentur kecintaannya kepada tanah airnya, pasti melentur kecintaannya kepada bangsanya. Ini tolak ukur. Wal yatafatun nas iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Nah bagi uknum-uknum manusia, uknum-uknum oknum manusia yang ingin memecah belah umat ini yang akan memecah belah bangsa ini lenturkan kecintaannya gerogoti kecintaannya kepada Rasulullah kecintaannya kepada para al ulama supaya apa jauh dengan ulama, jauh dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan selalu memandang kekurangan-kekurangan ah, kepada baginda Nabi, kekurangan kepada para sahabatnya, kekurangan kepada ahli baitnya, kekurangan kepada al ulama wal aulia. Dia anggap kabeh kurang, KB kurang. Sebab apa? Kecintaannya melentur. Itu. Tapi kalau cintanya sempurna, saya kembalikan omongan tadi, melihat bagaimanapun tetap menyadari selain Allah tempatnya kekurangan tapi dengan tauhidnya yang luar biasa itu yang menjadi menutupi kita semakin tebal kecintaan kita kepada Allah tauhid kita semakin kuat itu diantaranya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ini pentingnya kita tahu aswaja Nah bagaimana caranya kalau kita mau menghancurkan bangsa ini? Ya gampang ke umat ini jauhkan umat ini bangsa ini kepercayaannya kepada siapa kepada pemerintahnya kepada bangsanya jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya jauhkan kepada aparatur negara jauhkan kepada PNS-nya supaya apa selalu curiga curiga curiga tidak percaya nah mudah itu Indonesia untuk dihancurkan bila mana kita sudah mengetahui yang demikian tulung tulung orang tulung jangan membuat peluang memberikan kesempatan bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah yang akan menghancurkan Indonesia ini jangan kita berikan peluang rapatkan jajaran kita selaku ahli sunnah wal jamaah khususnya umat Islam pada umumnya dan selaku anak bangsa jangan memberikan celah seujung rambut pun ingat itu sing khawatir nanti balak sing temurun mana ini yang saya khawatirkan pak semacam-macam mending TV ngoten pripun negara negara lain bisa bikin masalah kendali nuklir dan lain sebagainya peralatan senjata yang ngetop dari Sputnik sampai tekan apa namanya Sekap pesawat terbangnya, pesawat tempurnya yang ngetop-ngetop. Belum ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran, kimiawi, alat-alat kedokteran yang serba canggih semuanya. Belum ilmu pertaniannya, kita masih diloloh baik. Tanahnya subur, luar biasa. Apel ya, apel luar. Maaf, bukan saya mencegah tanahnya subur kelengkengnya kelengkeng luar lah sing ora luar apa gula tok gula jawa ayam wis candak ayam bangkok gareme garam Inggris berasnya beras cempah nah, coba dikurumian tanah subur nyaingi gawe buah-buahan setitik baik rabuke sabar Sebab yang saya khawatirkan kalau panjangan kita sami sudah termanja dari buah-buahan dan lain sebagainya, nanti kita ketinggalan. Pertanian kita malah kita ditertawakan oleh bumi pertiwi sendiri. Lonyong sah subur mampu, kayak kaya kon ora gelem memanfaatkan nyong tertawa bumi tertiwi ini melihat kita. Ini kalau sudah begini naudzubillah min dalik coba maka dari itu tingkatkan kecintaan kita kepada al ulama kepada al aulia mencintai bagaimana para sesepuh kita dengan republik ini dengan bangsa ini hatta gedang singurapi keluaran mana negara kita bangga dulu dengan kebanggaan itu akan meningkatkan harga diri kalau kita sudah tidak menghargai karya hasil bumi pertiwi ini jangan salahkan kalau bangsa lain menganggap sepi terhadap kita terserah tapi coba gedang yang tidak baik saja kita hargai jangan nyekoh iya Indonesia punya sing apik ngungkuli panduru pira kok tapi isi aja tuh putut kayak kikol ngenyek kapak-kapak nanya putut tapi produksi dalam negeri tertanah airnya macam-macam orang takut Mengapa kita selalu kalah makan apel yang lain kita dengan bangganya? Gede-gede. Ketika kita makan apel malang, asik, kuntit kayak kecil kayak. Padahal punya kita sendiri itu khasiatnya lebih luar biasa. Tapi karena apa? Kita sudah nganggap enteng. Mana mungkin bangsa lain bisa menghargai punya produksi kita. Coba kalau kita menghargai semangat 10 tahun kita bisa mengejar ekonomi orang lain asal kita fanatik dulu terhadap bumi pertiwi ini hasil karya ini kita tingkatkan luar biasa insya Allah tidak kalah loh itulah itu pendidikannya aulia-aulia semuanya dahulu yang ada di Indonesia ini mengapa beliau-beliau berhasil karena akhlaknya penekanannya yang luar biasa saya to the point to the point sebetulnya panjang sekali karena waktunya sudah setengah satu mungkin eh, jam 12 maka dari itu tolonglah para bapak para ibu kita gondelan sama ulama-ulama yang ada di dalam yang sudah ada di Indonesia ini khususnya bin ahli sunnah wal wal jamaah kita penuhi kita pagari bareng-bareng umat ini bangsa ini Ayo ah, kita tingkatkan kecintaannya bagaimana hasil karya produksi dalam negeri kita elu-elukan. Kita sebagai anak bangsa itu kewajiban untuk kita semuanya. Itu khususnya. Semoga dengan kita semangat dan mempelajari, mencintai para beliau, kita akan diberi taufik walidayah oleh Allah taala, turun rahmat dari Allah taala, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah putra putrinya menjadi hamba Allah yang soleh tidak memalukan keluarganya tidak memalukan kedua orang tuanya tidak memalukan para gurunya tidak memalukan bangsanya di hadapan Allah Swt <coughs> dan di hadapan baginda Nabi SAW. <coughs> kurang lebihnya minta maaf susah besarnya apabila pembicaraan terlalu panjang Walafu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.